رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak Nikmat-nikmat yang agung nikmat-nikmat yang mulia di antara nikmat yang paling besar pada kita adalah nikmat talabul ilm nikmat ibadah nikmat dipertemukannya seorang hamba dengan mawasimul khair musim-musim kebaikan di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dianjurkan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dipenuhi dengan ibadah siang dan malamnya, dan di antara ibadah yang paling agung di dalam bulan Ramadan selain ibadah yang wajib puasa dan juga ibadah sunnahnya berupa qiyamul lail adalah ibadah talabul ilm akan termasuk sebaik-baik yang diinfakkan padanya waktu dan juga pikiran di dalam bulan Ramadan adalah dalam rangka menggali dan memperdalam ilmu karena dengannya akan semakin dikuatkan ketakwaan wattaqullah wa yuallimukumullah kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun dan di antara maklumat dan juga hal-hal yang dipelajari oleh seorang mukmin adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an berupa al-qasas berupa kisah-kisah dari orang-orang sebelum kita baik kisah-kisah yang baik maupun kisah-kisah yang buruk untuk diambil pelajaran darinya yang paling utama adalah qasasul anbiya kisah-kisah para anbiya war rusul yang apabila seorang mukmin mempelajari dan juga menghayati, mentadaburi kisah-kisah tersebut, ia akan mendapati manfaat dan faedah berupa tasbitul qulub, berupa kokohnya hati, kokohnya iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir bihi fuadak. Tasbitul qulub, tasbitul fuad, seorang hamba dari membaca kisah-kisah para anbiya ia akan mendapatkan ketenangan dan juga ketetapan untuk mencari suri tauladan, mencari contoh dari kisah-kisah para anbiya dan kisah-kisah orang-orang yang melawan mereka, kufur terhadap mereka, tidak menyambut dakwah mereka. Semua itu terdapat terdapat pelajaran yang sangat berharga laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadithan yufdaru walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun jadi pentingnya bagi seseorang untuk mempelajari kisah-kisah para anbiya dan di antara kisah para anbiya yang di disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari seluruh nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 25 jumlah seluruh para anbiya tidak diketahui berapa jumlahnya secara pasti. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya mereka berjumlah sekitar 300 sekian dan yang disebut di dalam Al-Quran ada 25 nama dari nama-nama para Ambiya ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh para nabi kisahnya Nabi Musa adalah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci dan menyebutkan kisahnya Nabi Musa dengan perincian yang tidak disebut untuk nabi-nabi yang lain, <clears throat> mulai dari kelahirannya, masa mudanya, pernikahannya, dakwahnya, permusuhannya dengan Firaun, hingga kisah bersama Nabi Harun bersama kaumnya hingga kisah bersama Nabi Khidir yang sudah kita ambil walillahilhamdu wal minnah di Ramadan tahun kemarin maka Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an beliau nama beliau disebut sebanyak 136 kali ditulis nama Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut di dalam Al-Qur'an paling banyak 136 kali di dalam Al-Quran dan diulang dalam 34 surat surat Al-Quran seluruhnya ada berapa? ada berapa mas? ada 14, ada 114 kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam disebut di dalam 34 surat dalam Al-Quran dan diulang sebanyak 136 kali. Yang paling banyak di dalam surat Al-A'raf disebutkan 21 kali. Kemudian dalam surat Al-Qasas sebanyak 18 kali. Kemudian kemudian di dalam surat Toha 17 kali. Di dalam Al-Baqarah 13 kali dan juga di dalam surat Yunus dan Syuara masing-masing 8 kali dan di dalam surat-surat yang lain dipencar maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah termasuk bahkan secara mutlak Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali tadi Jai? 100 34. Sebanyak berapa hatim? Hmm? Nama Nabi Musa diulang dalam Al-Quran berapa kali? Berapa kali Dan? 136 136 di dalam surat Al-A'raf 21 kali, dalam surat Al-Qasas 18 kali, dalam surat Toha 17 kali, dalam surat Al-Baqarah 13 kali, kemudian dalam surat-surat yang lain lebih sedikit daripada itu. Yang paling banyak dalam surat Al-A'raf. Supaya kita mengenal Al-Qur'an secara global. Kemudian setelah Nabi Musa ada nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali. Nabi Ibrahim adalah nabi kedua yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Sebanyak berapa? 69 kali. Kemudian setelah itu nyusul Nabi Nuh disebutkan sebanyak 43 kali. Nabi Nuh disebut sebanyak 43 kali. Kemudian Nabi Yusuf 27 kali dan juga Nabi Lut sama 27 kali dan Nabi Isa 25 kali Nabi Adam 25 kali juga sama Nabi Musa, eh, Nabi Isa dan Nabi Adam 25 kali dan Nabi Isa dan Nabi Adam memiliki kesamaan, sama-sama diciptakan tanpa tanpa ayah. Disebutkan sebanyak sama-sama 25 kali. Kemudian Nabi Harun 20 kali. Nabi Ishak 17 kali. Nabi Sulaiman 17 kali Nabi Yakub 16 kali Nabi Ismail 12 kali Nabi Shu'aib sebelas kali Nabi Saleh sembilan kali Nabi Zakaria tujuh kali Pirolek Kang kamu kang nggak putih Nanggo sepeda Supra kok. Yang cepat oleh latihan oleh cepat. Nabi Saleh sembilan kali, Nabi Zakaria tujuh kali, Nabi Yahya lima kali. Kemudian Nabi Hud, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, sama-sama semuanya empat kali. dan Nabi Al-Yasa Zulkifl Ilyas dan Idris masing-masing dua kali semuanya itulah jumlah penyebutan nama-nama para ambia di dalam Al-Quran yang paling banyak tadi siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam berapa kali? Syubah Nabi Musa berapa kali? 136. Kemudian di bawahnya Nabi Ibrahim berapa kali? 69. Kemudian di bawahnya Nabi Nuh ada berapa? Berapa? 43. Kemudian Nabi Yusuf berapa? 27. Terus Nabi Lut berapa? Sama 27. Terus Nabi Isa berapa? 25. Terus Nabi Adam 25 terus Nabi Harun 20 terus Ishak 17 Sulaiman 17 Yakub 16 Ismail 12 Syuaib 11 Soleh 9 Zakaria 7 Yahya lima. Kok kayak hitungan apa ini? Terus siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Muhammad, Nabi Ayub, Nabi Yunus empat kali, Nabi Yasa, Zulkifl, Ilyas dan Idris dua kali. Itu ya kawan penyebutan nama-nama para ambiya di dalam Al-Quran. Maka kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah termasuk kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Kenapa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid 9 halaman 12 Kisah kisahnya Nabi Musa bersama dengan Firaun paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Li'annahuma fi tarfai fil haqqi wal batil. Karena kisah tersebut adalah kisah yang paling menunjukkan pertentangan yang paling kuat antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kalau sampean mau mengambil kisah yang paling bagus di dalam permusuhan, pertentangan perlawanan antara al-haq dan al-batil, maka di sana kisah yang paling bagus adalah kisahnya Nabi Musa. Naam, kisahnya Nabi Yusuf adalah termasuk ahsanul qasas dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dalam bab kekeluargaan. Kisah keluarga yang paling bagus adalah kisahnya Nabi Yusuf. Tapi kisah perlawanan, perjuangan, pertempuran pertarungan antara al-haq dan al-batil yang paling bagus adalah kisahnya Nabi Musa dengan Firaun. Bahkan Syekhul Islam mengatakan fasarat qissatu Musa wa Fir'auna al qasas wa a'dhamaha i'tibaran li ahli imani wa li ahli al Maka menjadilah kisahnya Nabi Musa dengan kisahnya Fir'aun menjadi kisah yang paling agung dalam bab apa tadi? Pertarungan antara al-haq dan al-batil. Jadi kalau sampean ingin menguatkan, mendidihkan darah permusuhan terhadap ahlul batil dan juga tajallud betapa kokohnya di dalam membela kebenaran bacalah kisah-kisahnya Nabi Musa tatkala menghadapi Firaun Dan juga kisahnya Nabi Musa adalah yang paling besar pelajarannya yang paling banyak. A'dhamaha i'tibaron, banyak ibrah. Banyak pelajarannya yang bisa diambil oleh ahlul iman wa ahlul kufur. Ini sebab dan juga diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa paling banyak di dalam Al-Qur'an. Dan juga sebab yang kedua telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala sebagaimana dalam Jilaul Afham jilid 1 halaman 152 karena syariatnya Nabi Musa adalah yang paling mirip dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam syariatnya yang paling yang paling mirip, yang paling banyak kecocokan antara syariatnya Nabi Muhammad terhadap syariatnya Nabi Muhammad adalah syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menghibur diri dengan kisahnya Nabi Musa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menghibur diri. Kathiran ma yatasalla menghibur diri ketika beliau didolimi oleh kaumnya, ketika merasa sempit, Beliau selalu mengingat-ingat Nabi Musa rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza sabar. Dan juga Nabi kisahnya Nabi Musa adalah kisah yang terbaik dalam rangka dakwah dan bersabar di atas dakwah karena beliau membawa umat yang termasuk umat yang paling sulit yaitu Bani Israel. Maka disebutkan juga bahwasanya kisah Bani Israel adalah kisah yang paling besar yang bisa diambil pelajaran bagaimana kita sebagai umat yang menyambut dakwahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam belajarlah terhadap kisahnya Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat yang paling banyak nabinya. Paling banyak ngeyelnya terhadap nabi. Mereka adalah umat yang termasuk umat yang paling kuat, yang paling besar tapi banyak dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab kezaliman mereka. Maka hendaknya kita belajar, mengambil pelajaran dari umat Bani Israel. Jangan sampai kita seperti mereka. Maka ikon simbol di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam berdakwah. Di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh yang bersabar selama 950 tahun dan juga ada Bani Israel sebagai umat bagaimana kita harus memperlakukan syariat Nabi kita jangan sampai kita mencontoh Bani Israel yang sudah Allah muliakan dengan kemuliaan yang sangat tinggi diutus kepadanya nabi-nabi diangkat dari mereka nabi-nabi tapi banyak mereka sia-siakan banyak dipermainkan banyak disiasati oleh Bani Israel Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau disiasati oleh kaum beliau oleh umat beliau setelah beliau meninggal banyak orang membuat bid'ah banyak orang membuat kepalsuan-kepalsuan atas nama beliau, tapi setelah beliau meninggal. Tidak sebagaimana Nabi Musa disiasati, dikibuli masih hidup. Jadi ujiannya Nabi Musa amatlah berat. Karena harus menghadapi Bani Israel yang mereka itu adalah orang-orang yang suka mensiasati para ambia, suka bermain-main dengan para ambia, suka bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di saat nabi mereka masih hidup. Kalau umat Islam ini mereka menyanyiakan nabi mereka di saat beliau sudah meninggal. Sehingga banyak ikhtilaf. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Beliau mengatakan ikhtilaf banyaknya perselisihan, banyaknya pertikaian adalah ketika sepeninggal beliau. Adapun ketika beliau masih hidup, maka kebanyakan dari umat beliau istijabah. Tidak sebagaimana Bani Israel yang suka bermain-main dengan nabinya. Oleh karena itulah ya ikhwan, kisahnya Nabi Musa ini kisah yang paling besar, kisah yang paling banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi yang paling detail ya kisahnya Nabi Musa. Mulai dari lahirnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kelahiran beliau dengan mukjizat yang hampir nggak masuk akal. Di saat bayi-bayi semuanya itu dibunuh oleh Firaun, bayi-bayi laki-laki, Nabi Musa sendiri malah dirawat di dibiayai dan juga oleh pengawasan Firaun seluruh bayi pada saat itu yang laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh. Adapun Nabi Harun, kenapa sampai bisa lolos? Apakah Nabi Harun juga kisahnya seperti Nabi Musa? Enggak. Karena kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dahulu itu ternyata tahunnya itu dibagi jadi dua. Tahun pembunuhan, setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Karena kalau setiap tahun bayi laki-laki dibunuh, habis Bani Israel, mereka akan orang-orang Kibti jadi zaman dahulu di zamannya Fir'aun terbagi menjadi dua kelompok ada Bani Israel yang diperbudak dan ada orang-orang asli dari kalangan Fir'aun yaitu orang-orang Kibti Kalau seandainya seluruh bayi dibunuh setiap tahun, orang-orang Kibti akan kehabisan pekerja, kehabisan budak, laki-laki, sehingga mereka takut nggak bisa bekerja akhirnya disiasati setahun bayi laki-laki dibunuh setahun bayi laki-laki di dibiarkan Nabi Harun termasuk lahir di tahun A aman karena itulah Nabi Harun berhasil hidup walaupun nggak dibiarkan atau nggak disiasati dengan siasatnya Nabi Musa kalau Nabi Musa penuh dengan keajaiban diri kelahiran beliau dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Kemudian masa lajang beliau, masa kuat-kuatnya, masa mudanya beliau bertengkar dengan seseorang sekali pukul mati. Padahal beliau nggak sengaja, itu belum tenaga semun, belum tenaga sepenuhnya, nggak sengaja tok, hanya melerai dan ingin membantu saja, nggak sengaja mati. Bagaimana kalau sengaja? Moga hancur. Malaikat saja dipukul coplok matanya. Nabi Musa kok dilawan. Kemudian setelah itu kisah bagaimana beliau proses pernikahan beliau. Kemudian proses diangkatnya menjadi rasul. Kemudian bagaimana proses setelah itu dakwah dengan Firaun, dakwah kepada Firaun. Kemudian setelah itu kisah bersama Nabi Harun bagaimana umat beliau menyembah sapi, Kisah yang sangat detail, yang paling detail dari nabi-nabi yang lain. Sampai kisah di masa tua beliau bersama Nabi Khidir. Saat beliau sudah menjadi rasul, kemudian diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu kepada Nabi Khidir. Yang sudah kita lalui di Ramadan tahun kemarin. Dan di antara kisah beliau adalah kisah perjalanan beliau dalam rangka melarikan diri, menyelamatkan diri ke negeri Madian. Maka insya Allah pada Ramadan tahun ini kita akan berada di negeri Madian. Ramadan di negeri Madian mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di negeri Madian dan membawa oleh-oleh dari negeri Madian selama bulan Ramadan ini insya Allah ta'ala. Karena di dalam kisah Madian ini terdapat banyak sekali pelajaran tentang seorang pemuda yang afif, seorang pemuda yang menjaga kehormatan. Dan juga seorang wanita atau kisah wanita yang menjaga diri dengan kemuliaan dan kisah kehidupan seorang yang soleh yaitu mertua beliau yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menantu yang soleh juga. Maka semoga kisah yang akan kita baca di dalam Ramadan tahun ini membawa manfaat dan juga barokah dan bisa kita amalkan bukan hanya kita tulis karena ilmu itu adalah yang bermanfaat bukan yang dicatat. Ilmu itu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat bukanlah ilmu itu yang dicatat. Maka akan kita mulai dengan ayat ke-21 dari surat Al-Qasas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim kharaja minha khaifan يترقب Qala rabbi نجني minal القوم الظالمين Maka kisahnya pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah dibesarkan atas nama keluarga istana beliau keluar di saat orang-orang lengah entah itu di waktu duhur atau di waktu yang lain di saat gak seberapa ada orang di Madinah di kota tersebut kemudian Nabi Musa gak sengaja melihat ada dua orang yang sedang berkelahi satunya dari kalangan Bani Israel satunya dari kalangan Kibeti dari kalangan keluarga Fir'aun dari kalangan orang-orang istana. Jadi zaman dahulu dibagi menjadi dua, kalangan budak, kalangan para pekerja, kalangan para kuli yaitu Bani Israel dan kalangan orang-orang istana yaitu Kibti. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat mereka berdua bertengkar <clears throat> dan berkelahi, Nabi Musa alaihissalam wassalam bukannya ta'assub menolong dari kalangan Bani Israel bukan, tapi beliau menolong dan membantu dari orang Bani Israel yang kebetulan seras dengan beliau ini karena dia didolimi karena sudah berlalu di dalam zaman tersebut orang-orang Kibti memperbudak Bani Israel bigoiri hak mereka memperbudak Bani Israel dengan kedoliman dengan penuh kedoliman kerja paksa Kan kerja apa namanya? Kalau kerja paksa itu apa namanya? Pak Rodi. Kerja apa namanya? Kerja Rodi. Hah? Romusa. Oh, no, namanya itu kerja paksa itu apa namanya? Hmm? Eh, Romusa ya. Sama itu pokoknya. Jadi Nabi Musa menolong. Ini wes ini didolimi, bedino di dikongkon kerja, wes diperbudak, saya dibuk dikepui. Akhirnya Nabi Musa menolong. Jadi bukan asup Nabi Musa alaihissalatu wasallam tak asup Tapi beliau menolong yang do, yang yang matlum orang yang didolimi. Nah, sengaja mukul orang kip jadi sekali pukulan, ambrek. Wasalam ganti alam, mati. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam takut karena apa? Karena berita itu tersebar dan dibawa ke istananya Fir'aun. Nabi Musa salatu wassalam takut nanti misi beliau akan tergagalkan. Karena beliau selama ini kan identitasnya nggak diketahui. Orang-orang Fir'aun nggak tahu kalau Nabi Musa ini dari kalangan Bani Israel. Kalau seandainya tahu sudah ya disembelih dari dulu, tapi nggak tahu. Nah, Nabi Musa alaihi, alaihi salatu wassalam di sini takut bukan bukan karena takut atas dirinya bukan, tapi takut misi <clears throat> yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan gagal. Sehingga beliau kemudian didatangi oleh seseorang, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika dinasihati wahai Musa sesungguhnya para pasukan orang-orang istana mereka sudah berkonspirasi ingin membunuhmu Fakhruj inni laka minan nasihin maka keluarlah dari Mesir pergilah dari Mesir sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat nah akhirnya karena beliau dinasihati seperti itu beliau pun fakharaja minha maka Musa pun keluar dari Mesir keluar dari dari Mesir. Karena apa tadi? Demi menyelamatkan agama beliau. Karena sejak muda Nabi Musa mengetahui kebatilannya Fir'aun. Penyembahan manusia terhadap Fir'aun. Pengingkaran Fir'aun terhadap rububiyah dan juga uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa sejak dahulu, sejak sebelum Nabi pun sudah tahu itu adalah kebatilan. Tapi pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul. Karena usia beliau belum cukup. Rasul rata-rata diangkat di umur 40 tahun. Itulah umur usia keemasan manusia. Maka Nabi Musa pun menuruti nasihat ini, fa minha. Maka Nabi Musa alaihi wassalam keluar dari Mesir khaifai yataraqqab dalam keadaan takut dan sesekali memeriksa ke belakang. Di sini dua-duanya menjadi hal khaifan irobnya juga hal tapi halul mufrad dan yang kedua adalah yatarokop jumlah fi mahalli nasab sebagai hal sama-sama sebagai hal cuma bedanya khaifan dengan isim fa'il yatarokop dengan fi'il mudhari ini nanti ada faedahnya jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam keluar darinya dalam keadaan takut dan sesekali memeriksa ke belakang Qala rabbi najjini minal qawmi zalimin. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah aku dari orang-orang dolim. Qala al-Imam as saadi rahimahullahu taala fa minha khaifan yatarakob. Ayyuka bihil qatlu. Masdar mu'awal, ayyuka bihil qatlu irabnya sebagai maf'ul bih dari yatarakob dan juga dari khaifan. Nabi Musa takut dan Nabi Musa memeriksa ke belakang takut ayu fa'abil qatlu. Mengkhawatirkan jangan-jangan terjadi pada beliau al qadlu Pembunuhan. Allah wa qala Rabbina najjini minal qaumidh zalimin Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim." Fa innahu qad taba min dzambih. Karena sesungguhnya Nabi Musa beliau bukanlah zalim. Beliau telah bertaubat dari dosanya membunuh secara tidak sengaja tadi. Beliau sudah bertaubat jadi Nabi Musa itu niatnya ingin nolong, gak sengaja sampai membunuh. Nah, ketika tahu yang dipukul tadi meninggal, Nabi Musa langsung sadar, ini gak benar ini perbuatan saya. Akhirnya beliau ber, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah diampuni oleh Allah. Wa fa'alahu ghadaban min ghairi qasdin minhu lil qatl dan Nabi Musa melakukan semua itu adalah karena kemarahan. Tanpa niat untuk membunuh. Jadi nggak sengaja. Fatawa'uduhum lahu dulmun minhum wa jara'atun. Maka ancaman mereka untuk membunuh Nabi Musa makarnya mereka, makarnya orang-orang istana untuk membunuh Nabi Musa adalah merupakan kedoliman. Karena apa? Karena di dalam syariat apapun yang namanya membunuh tidak sengaja nggak boleh dibunuh. Yang dikosok, yang dikisos, yang dibunuh balik itu hanyalah membunuh sengaja. Kalau membunuh nggak sengaja, hukumannya bukanlah kisos. Lah kalau orang yang membunuh secara tidak sengaja juga dibunuh, ini namanya hukuman yang dolim. Maka ancamannya mereka untuk membunuh Nabi Musa adalah bentuk kedoliman, wajaroah dan bentuk melampaui batas. Bentuk kenikatan untuk melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Nabi Musa alaihissalam wassalam membunuh orang tadi niatnya adalah untuk menolong orang yang didolimi. Nusratan lil madlum. Jadi murni nggak sengaja. Nabi Nabi Musa alaihissalam wassalam murni tidak sengaja membunuh orang. Meski demikian dosa ini terus diingat oleh beliau. Itulah orang yang baik. Orang yang baik itu melakukan dosa kecil saja ingat. Orang yang buruk itu melakukan dosa besar saja sering lu sering lupa. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama disyariatkannya untuk keluar dan hijrah ke negeri aman untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu adalah termasuk hijrah untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari Mekah menuju Madinah firaron bidinihi beliau membawa lari menyelamatkan agama dan juga misi dakwah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hijrah pindah dari tempat yang buruk dari tempat yang dimana kamu di situ tidak bisa me laksanakan agamamu. Atau dari tempat di mana kamu di situ agamamu akan rusak, agamamu akan tercemari, anak-anakmu akan menjadi rusak. Ini hukumnya adalah wajib menghindar dan menjauhi tempat-tempat yang sekiranya akan merusak agama kita, akan merusak anak-anak kita, akan merusak keluarga kita. Ini hukumnya wajib. Karena menjadi baik itu hukumnya wajib sementara Malayati mul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau memang kamu dan anak-anakmu nggak bisa jadi baik kecuali dengan pindah, pindahlah. Kamu kalau nggak bisa selamat, baik itu jiwa maupun agamamu, kecuali dengan cara keluar dari suatu negeri, keluarlah. Wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu wa rasuluh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau kita nggak bisa selamat dari keburukan kecuali dengan menjauhi HP Android, ya maka hukumnya wajib harus kita jauhi. Kalau memang kita nggak bisa selamat, kalau kita nggak bisa baik, kalau kita nggak bisa baik kecuali dengan meninggalkan pekerjaan kita, ya ke pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Hukumnya wajib. Perhatikan anak-anak. Ini diambil dari kata-kata fakhara jaminha Maka al-khuruj wal hijrah ila baladin aminin liyafirra bidini. Ini adalah matlub, perkara yang dituntut. Maka apabila kamu berada di keluarga, di lingkungan, di tempat yang buruk, yang akan merugikan baik jiwa ataupun agama, maka kamu harus keluar. sebagaimana kamu nggak mau tinggal di tempat yang di situ banyak pencurian, banyak perampokan, banyak pembunuhan. Kamu mau apa nggak tinggal di situ? Nggak mau. Lah kamu tinggal di tempat yang di situ perampokan agama, perampokan hati, merugikan agamamu, agamamu tiap hari disembelih, agamamu tiap hari dicuri, kamu kok enak-enak saja. Merasa nyaman dengan tempat tersebut. Maka sebagaimana kamu nggak mau tinggal di mana di situ jiwamu akan dibunuh, hartamu akan dirampas, kehormatanmu akan dilanggar, kamu nggak mau tinggal di tempat itu. Sebagaimana itu pula kamu juga harus tidak mau tinggal di tempat yang agamamu akan dirampas, agamamu akan rusak, agamamu dan keselamatanmu menjadi taruhannya. Itu faedah yang pertama dari kata-kata fakhoroja. Demikian juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran al-istijabah linus finasihin. Nurut nasihatnya orang yang memberi nasihat. Dan bahwasannya kadang kita menuruti satu nasihat dari situlah sebab kita selamat. Maka jangan remehkan ya ikhwan nasihatnya seorang yang memberi nasihat. Apalagi nasihatnya kawan-kawan yang memberikan nasihat. Kalau mereka memberikanmu nasihat dalam bab ini patuhilah. Kalaupun kamu nggak bisa mematuhi minimal, terima kasihlah. Siapa tahu besok bisa. Karena kadang kamu nggak tahu dengan sebab menerima nasihat tersebut adalah sebab keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Nabi Musa alaihissalam termasuk sebab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau selamat adalah dengan menerima nasihat. Bayangkan kalau seandainya beliau tidak mau menerima nasihat dan beliau tetap tinggal di Mesir, dia akan dibunuh oleh Fir'aun maka menuruti nasihat adalah sebab selamat siapa saya sing ngomong berdiri siapa yang ngomong berdiri coba ayo itu ya ikhwan menerima nasihat adalah sebab selamat dan menolak nasihat adalah sebab kita ini mendapatkan mudarat sebagaimana di dalam ayat ini Demikian juga faedah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat takut dengan isim fa'il dan menyebutkan memeriksa dengan fi'il mudhari. Karena rasa takut itu senantiasa dalam hati. Tapi kalau memeriksa ke belakang itu enggak terus-menerus. Ini dulu sudah pernah saya sebutkan. Al rasa takut ini terus-menerus dalam hati, kadang nggak hilang-hilang. Tapi kalau ya tarakkab itu sesekali. Dan itulah kandungan dari isim fa'il. Isim fa'il itu yufidus tubut. Isim fa'il itu faedahnya adalah subut, tetap. Dan fi'il mudhari faedahnya adalah tajaddud. Sekali per sekali itu namanya tajaddud. Terjadi, kemudian enggak, kemudian terjadi itu namanya tajaddud. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafat yang paling sesuai khaifan ya karena nggak mungkin nengok ke belakang terus Nabi Musa nggak mungkin nengok ke belakang terus nengok ke belakangnya itu ya sesekali lari sambil nengok ke belakang dikejar apa ndak kena apa ndak nah, itu Faedah yang keempat di dalam ayat ini terdapat bolehnya khauf yang tabii, rasa takut yang wajar. Nabi Musa nabi yang paling kuat saja takut kok masa kita tidak boleh takut. Ya takut boleh, takut tabi'i ini namanya. Fakharaja jaminha, khaifan hadza al-khauf tabi'i. Adalah khauf tabi'i, al khawf tabi'i. Dan bahwasannya khauf tabi'i tidaklah dicela. Kapan khauf tabi'i itu tercela dalam pelajaran Fathul Majid? Kapan rasa takut itu bisa menjadi tercela? Kapan Kudama? Takut disertai rasa cinta piye iku? Kapan rasa takut itu menjadi tercela? Kapan Sol? Kamu boleh nggak takut? Kapan takut itu nggak boleh? Ya, takut yang berlebihan. Ciri-cirinya takut berlebihan. Nah, rasa takut yang tercela, rasa takut itu tidaklah tercela kecuali jika menghantarkan kepada mukhalafah terhadap syariat. Rasa takut yang tobi'i itu akan tercela apabila menyebabkan menyelisih syariat. Kamu karena takut manusia, akhirnya kamu jadi seperti mereka dalam kebatilan. Ini takut yang jelek. Tapi kalau rasa takut selama dia tidak menghantarkan kepada keburukan, maka rasa takut itu tidaklah dicela. Namanya manusia pasti memiliki rasa takut, khaufut tabi'i. Ini ikhwan, pelajaran yang kelima bahwasanya keadaan seorang yang takut itu seharusnya memang selalu sering-sering menoleh ke belakang untuk memeriksa apakah yang ditakuti itu mengena dia ataukah tidak. Annal khaifa kana sya'nuhu an yataraqqaba ma yakhafu. Seorang yang takut itu keadaannya itu dia akan sering menoleh ke belakang untuk memeriksa Seorang yang takut dan lari itu syaannya adalah memeriksa. Maka demikian juga seorang hamba yang takut dari neraka seharusnya sering-sering memeriksa. Neraka itu kena apa enggak? Neraka itu menjilat dirimu ataukah tidak? Kalau seorang hamba mengaku takut terhadap neraka tapi enggak pernah memeriksa dirinya, enggak pernah introspeksi diri, enggak pernah memeriksa apakah neraka ini mengintai ataukah tidak, Gak pernah menoleh ke belakang. Apakah neraka ini sudah kena ataukah belum? Ini namanya gak takut. Maka seorang hamba yang takut terhadap neraka, dia juga hendaknya menoleh ke belakang, memeriksa apakah dia ini terkena neraka ataukah tidak, amalan-amalannya ini sudah benar atau belum, tidur-tidurnya gak nyenyak. Karena dihantui rasa takut terhadap api neraka. Karena itu sering-sering berdoa, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam, inna adzabaha kana gharama. Maka seorang yang takut itu harus selalu memeriksa, harus sering-sering memeriksa. Kalau enggak kecaplok, kalau enggak akan terkena. Orang yang takut dari neraka kalau enggak dia memeriksa dirinya akan terkena api neraka. Maka sering-seringlah periksa ke belakang, dari apa yang sudah kamu lari, dari apa yang sudah kamu tinggalkan. Jangan sampai mengenakmu. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran al-iltija'u ilallah, berlindung kepada Allah minal makhawif, dari hal-hal yang menakutkan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menakutkan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa wastur aurati wa amin rawati Ya Allah tutupilah aib-aibku Ya Allah Buatlah rasa aman dari rasa takut Rasa takutku Di dunia ini ikhwan seorang hamba Akan dihantui oleh banyak sekali rasa takut Takut gak dapat rezeki Takut dari musuh Takut diganggu Takut didolimi Takut banyak sekali makhawif banyak sekali makhawif, banyak sekali hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan ini. Maka salah satu caranya yang paling ampuh adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kecukupan, meminta perlindungan. Dan pelajaran berikutnya seorang hamba yang senantiasa bersama Allah, dia akan senantiasa berada dalam rasa aman. Kalau seorang hamba berlindung kepada Allah bergantung dan mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berasa dari dalam rasa aman. at'amahum min ju' wa amanahum min Allah lah yang hanya bisa memberikan rasa aman dari rasa takut kita. Kadang orang itu ya enggak kena apa-apa takut. Takut mimpi, kadang mimpi apa gitu takut. Sampai sakit. Atau kadang dihantui dengan rasa was-was, takut. Takut terus tiap hari. Ada orang itu was-was, takut terus. Takut miskin. Takut gak dapat jodoh. Takut macam-macam. Takut gak punya masa depan. Takut macam-macam. Maka bersamalah Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya engkau akan merasa aman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Dari dalam ayat ini masih ada banyak sekali sebab, masih masih banyak sekali pelajaran. Berapa, maghribnya jam berapa? Jam 5, 4, 4 sekian biasanya. Hmm? Jam 5, 4, 7. Nanti sisanya kita buat persiapan untuk buka Dan besok Selasa masih masuk kita insya Allah Selasa besok saya. Kemudian Rabu Ustaz Abdullah. Terus kami eh, Selasa saya ya Rabu Ustaz Abdullah. Terus Kemis saya lagi. Terus ya pokoknya gitu terus. Nanti Selasa depan baru baru apa? Baru libur. Kemudian besok mulai besok ngaji subuh diaktifkan lagi karena tadi malam terawihnya tengah malam jadinya subuh ngantuk. Insya Allah nanti malam terawihnya Ba'dal Isya diimami sementara di diimami Ustadz Abdullah karena akhuna Mus'ab masih sakit kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Biar terawih pada isya ya? Apa pada subuh? Apa pada subuh? apa tengah malam Pak Musin pada Isa ya kayak biasa nih karena kalau mulai dari langsung dari awal tengah malam aktivitas nanti pagi itu banyak ter terkalahkan jadi tetap kayak biasanya kayak tahun-tahun kemarin tengah terawih tengah malam insya Allah dimulai tanggal-tanggal 18 jadi nanti malam terawihnya Ba'dal Isya ngaji subuh aktif biasa tempat duduknya juga kayak biasanya jangan mencar kayak Ramadan biasanya enggak tempat duduk kayak hari-hari selain Ramadan nggak usah setor ngaji aja ngaji menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya karena Ramadan dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran tapi ya jangan dia ojo moco borongan bacanya tetap harus tartil yang bagus Kemudian sholat duha tetap kayak biasanya. Kemudian kajian duhur itu untuk seluruhnya, baik bapak-bapak maupun anak-anak. Bapak-bapak yang longgar, kalau yang sibuk maka nggak apa-apa. Kalau seluruh anak-anak kecil, baik anak asrama maupun anak kampung, pada duhur harus ngaji. Tapi itu ya kawan pertemuan pertama pada pelajaran Ramadan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dan barokah.